Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik Subhanaka la nusi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اجعلنا يا ربنا من علمائك العاملين ومن تؤاتك المخلصين واخسرنا يوم القيامة مع السيد المرسلين ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai kami muliakan para perindu ridha Allah cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita hadirkan puji syukur kepada Allah atas karunia waktu yang Allah berikan kepada kita hingga Allah memasukkan kita ke bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan bulan suci Ramadan dan seperti Allah telah memasukkan kita awal Ramadan semoga Allah memberikan kesempatan kita hingga akhir Ramadan dan juga semoga Allah menjadikan kita di bulan mulia ini sebagai ahli siam ahli kiam ahli siam ahli kiam dan menjadi hamba yang minal aidin wal faizin kembali kepada Allah dengan pengampunan dan dengan pahala berlipat ganda Baik kita saat ini akan membaca satu kitab karangan seorang alim besar Indonesia yaitu Kiai Muhammad Hashim Ash'ari yang nama beliau adalah Syekh Muhammad Hashim Ibn Ash'ari pendiri jamiah terbesar Nahdlatul Ulama' tokoh ulama ahli sunnati wal jamaati asyariyati Kiai Hashim Asyari di sini bukan Syekh Abdul Hasan al Asyari Syekh Abdul Hasan al Asyari hidup di abad ketiga abad ketiga menuju abad keempat di awal abad keempat kalau Syekh Hashim Asyari itu hidup di abad ke-13 penghujung abad ke-13 lahir tahun di 1287 akan tapi semuanya sama-sama tokoh orang-orang besar Syekh Hashim Asari adalah tokoh pembela ahli sunnati wal jamaati di negeri ini dan penyebar ahli sunnati wal jamaati di negeri ini kitab ini salah satu buku yang beliau tulis sebagai tanda peduli kepada umat karena belajar itu kalau nggak ngerti caranya susah mendapatkan ilmu dan guru pun kalau ngajarnya salah caranya juga nggak bisa menghantarkan ilmu maka disusunlah satu buku risalah tentang adabul alim wal muta'alim tata keramanya seorang ustadz dan murid yang bertata kerama bukan saja murid tapi ustadz pun harus punya tata kerama punya adab kita langsung saja kepada apa yang telah beliau tuliskan. Beliau memulai kalimat, memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Disebutkan dalam hadis kul amrin tibadin la yudau fihi bil basmalati fa aqta fa ashda fa abtar. Segala hal yang secara dohir adalah baik kalau tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputuslah pahalanya kurang berkah maka para ulama-ulama yang kenal sunnah Nabi akan selalu memulai bukunya dengan bismillahirrahmanirrahim dan hendaknya kita pun jika ingin melakukan sesuatu yang secara zahir terpuji baik dengan bismillahirrahmanirrahim ada yang baik secara makna tapi secara zahir tidak baik tidak disunahkan baca bismillah contoh buang air itu maknanya baik orang kalau tidak buang air sakit akan tapi waktu buang air gak usah pakai bismillah meludah untuk membuang kotoran yang ada di mulut gak usah pakai bismillah tapi kalau kita ingin membangun membuat meja kita ingin masak disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim termasuk ngarang buku jadi di sini membaca bismillah ini banyak makna yang bisa banyak maksud daripada penulis siapapun yang ingin memulai pekerjaan dengan bismillah pertama ngikut kitabullah Al-Quran yang dimulai dengan bismillah yang kedua adalah untuk mengambil keberkahan yang ketiga adalah untuk memohon bantuan kepada Allah dengan Allah lah dengan nama Allah yang maha kasih dan penyayang aku akan menulis buku ini menyerahkan kepada zat yang maha kuasa agar diberi pertolongan Bismillahirrahmanirrahim dengan, dengan nama Allah dengan Allah lah aku akan menulis ini Aku tidak akan bisa menulis kecuali diizinkan oleh Allah dan aku tidak akan bisa membaca kecuali diizinkan oleh Allah dan kita pun saat ini tidak akan bisa ngaji di sini kecuali diizinkan oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Kasih, kasih Allah di dunia. Kasih Allah di dunia maka Allah disebut Ar-Rahman. Kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat maka Allah diberi apa namanya Ar-Rahim. Itu salah satu penafsiran Penafsiran salah satu penafsiran ulama Ar-Rahman itu Allah yang Maha Kasih di dunia ini. Artinya apa? Dengan Ar-Rahman itulah Allah berkasih sayang kepada Firaun sekalipun. Firaun merasakan nikmatnya makanan. Abu Jahal merasakan nikmatnya makanan. Jadi Ar-Rahman Allah Maha Kasih di dunia kepada orang kafir, kepada orang yang beriman. Tapi kalau sudah Ar-Rahim, Allah penuh kasih kepada orang yang beriman saja nanti di akhirat. Orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu alhamdulillahi beliau memulai dengan alhamdulillahi untuk mendapatkan kesunahan yang kedua kali. Sebab riwayat dari Nabi adalah yang pertama kul amrin tibanin la yudau fi bil basmalati, yang kedua ada bilhamdillah. Dengan alhamdulillah bilhamdalati, bilhamdalah. La yudau bilhamdalati yang tidak ada dengan hamdalah. Kul amrin tibalin la yudau bilhamdalati atau dengan alhamdulillah segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka akan kurang berkahnya maka digabungkan biasanya antara bismillah dengan alhamdulillah Rabbil alamin Tuhan semesta alam Tuhan sekalian alam Tuhannya makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang terlihat dan tidak terlihat, makhluk yang di lautan, makhluk yang di daratan. Manusia dan bukan manusia, Tuhannya adalah Allah. Rabbil alamina wa salatuhu dan salawat Allah wa salamuhu dan salam Allah ala Sayyidina Muhammadin semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad asrafil mursalina paling mulia dari utusan Allah dari utusan-utusan Allah yang ketiga Syekh Hashim Al-Ash'ari Syekh Hashim Ash'ari membaca solawat bersolawat kepada baginda Nabi dan solawat di sini ada maksud tentunya. Siapapun baca salat dan maksud biar semakin dekat dengan Nabi karena kita baca belajar ilmu ingin dekat dengan Nabi. Kemudian di sana ada dengan selawat ini menjadi sebab dikabul. Sebab dimudahkan oleh Allah. Kita mau menulis akan dimudahkan dengan berselawat. Kita berdoa akan dikabul dengan berselawat. Karena bersalawat kepada Nabi seperti disabdakan Nabi, "Man shalla alayya marrotan barang siapa bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha ashra maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali kita salawat sekali dibalas oleh Allah sepuluh kali seandainya salawat sekali kita dibalas sekali dari Allah saja sudah lebih gede balasan dari Allah tapi Allah yang maha pemurah membalas memberi kepada kita dengan sepuluh salawat. lalu bagaimana salawat Allah kepada kita Salat Allah kepada kita bagaimana? Salat Allah kepada kita disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri." Karena bersalawat berselawat kita kepada Rasulullah maka Allah akan bersalawat dan mengajak para malaikat pun juga demikian. Alaikum kepadamu. Untuk apa? Liyukhrijakum untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumati dari kegelapan ilan nuri menuju cahaya dengan selawat akan dikeluarkan kita dari kesusahan menuju kebahagiaan dari sempit rizki menjadi lapangnya rizki dari percekcokan menuju perdamaian maka banyak-banyaklah membaca selawat maka pengarang pun di sini ingin baca selawat agar mendapat mendapatkan selawat dari Allah dan didoakan oleh para malaikat agar amal yang dilakukan ini bisa sempurna dan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah membaca salawat yang punya hajat. Sebesar pun apapun hajat kita maka ketahuilah apa kekuatan Allah kuasa Allah apa eh, kemurahan Allah sebesar apapun hajat kita Allah Maha Kuasa untuk mengkabul hajat kita jangan ragu dengan Allah kemudian salawat yang paling bagus kalau bicara tentang salawat tidak ada yang mengalahkan salawat yang selama ini kita baca di dalam salat namanya salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid itu paling bagusnya solawat karena itu yang menyusun baginda Nabi sendiri adapun solawat-solawat yang lainnya adalah istimewa bagus Hebat. Salawat yang selama ini kita baca, apakah salawat Fatih, salawat Tibil Kulub atau salawat yang lainnya itu hebat semuanya. Akan tapi salawat terbaik terbagus adalah salawat yang pernah disusun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang berkata bahwasanya aku punya salawat lebih bagus daripada salawat dari Ibrahimiyah, maka keluar dari iman. Merendahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari Nabi adalah paling istimewa. akan tapi kadang solawat ini kita memerlukan makna karena di balik solawat ada permohonan karena kita ingin berjuang dan berdakwah maka kita sebut nama Nabi Al-Bashir wa Nadir misalnya Al-Bashir wa Nadir kita sebut nama Nabi yang beliau adalah pemberi kabar gembira dan yang memberikan kepada kita rambu-rambu agar kita masuk tidak masuk dalam keharaman Al-Bashir wa Nadir maka kita sebutlah nama Nabi Al-Bashir wa Nadir dan masih banyak yang ingin disembuhkan oleh Allah meyakini bahasa Nabi adalah sebab kesembuhan kesembuhan hati tibbil kulub karena Nabi adalah obat hati yang Nabi tidak bisa menjadi obat hatinya maka ketahuilah dia jauh dari Nabi saw dan masih banyak solawat-solawat tapi solawat yang paling bagus adalah tadi solawat Ibrahimiyah kemudian Alhamdulillah yang paling bagus memuji pada Allah yang paling bagus adalah alhamdulillah li hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah itu yang diajarkan bagi Nabi alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah kemudian selanjutnya Imam Hashim Syekh Hashim Ash'ari wa khatamin nabiyin beliau berkata wa khatamin nabiyina dan nabi sebagai khatamin nabiyina atau khatimin nabiyina kalau dengan kasrah namanya khatim artinya pungkasan para nabi, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW yang datang dengan syariah. Nanti akan nanti akan datang Nabi Isa alaihissalam tapi Nabi Isa akan turun dan datang mereka beliau akan menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk keutamaan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa pun datang menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW sehingga sampai dikisahkan di saat bertemu dengan Imam Mahdi dalam riwayat saling dorong siapa yang menjadi imam maka saya tidak bisa mengatakan yang pantas jadi imam adalah engkau ini ini adalah sebuah kisah riwayat artinya Nabi Isa pun turun nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad adalah pungkasan para nabi yang membawa syariat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam khatimin nabiyina maka yang mengatakan ada nabi setelah nabi Muhammad keluar dari iman sebab nabi Muhammad pungkasan para nabi sekaligus datang dengan syariah penyempurna mau disempurnakan lagi oleh agama lain nah, enggak nabi Muhammad membawa dengan agama paling sempurna jika nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah kepada kaumnya akan tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua kaum untuk semua kaum tanpa terkecuali Nabi diutus untuk kulit hitam untuk kulit putih bangsa Arab bangsa Ajam itulah Nabi Muhammad saw. maka risalah baginda Nabi pun risalahnya alamiah harus internasional bukan lokal sehingga agama Nabi Muhammad agama internasional tidak asal Islam gaya Jepang kemudian ada Islam nah, Islam satu petunjuk dari baginda Nabi Muhammad saw. Cuman nanti masalah menyesuaikan tentang adat, orang Jepang, orang muslimnya pakai baju begini, orang Jawa pakai baju begitu, ini bab lain. Islam rahmatan lil alamin, ya Islam yang dibawa Nabi. Yang sampai ke Irak, loh kok terjadi perang? Itu bukan agama yang mengajarkan. Yang ke Yaman, kok ada perang? Itu bukan agama yang mengajarkan, akan tapi orang per orang yang ngajak perang. Indonesia sama agamanya jadi tidak ada nanti Islam mau oh, Islam ala Jepang. Saya hanya mau Islam paling eh, asal ala Jepang paling bagus. Ini ada Islam ala ala Eropa. Itu masalah keluasan fikih itu nanti bagaimana menyikapi fikih Eropa fikih ini adalah masalah keluasan tapi pada dasarnya sama tentang keimanan sama tentang akhlak sama ini adalah agama di bawah Nabi Muhammad adalah agama alamiah internasional bukan untuk lokal untuk semuanya wa ala alihi dan semoga terlimpah juga salawat dan salam kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tayyibin yang bagus yang baik keluarga at-tayyibin yang baik yang sangat baik keluarga Nabi di sini keluarga Nabi dimulai daripada ashabul kisah ahli Nabi ahli bait Nabi dimulai dari yang pertama ashabul kisah yaitu orang-orang pilihan yang diselimuti oleh Nabi dengan kain al-kisa waktu mau mubahalah mau bersumpah dia mau bersumpah di hadapan Allah agar yang batil diturunkan musibah kepadanya Nabi memanggil Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin dan Nabi di dalamnya lima orang ini lalu dikelupuki kain, ditutupi kain lalu Nabi mengatakan Allahumma haula'i ahlu baiti mereka adalah Ahlu baiti fatahhiruhum tathira maka sucikanlah mereka maka ahli baitnya mereka Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah ahli bait Nabi karena pengakuan dari Nabi SAW yang tidak bisa dipungkiri setelah itu kemudian yang kedua adalah istri Nabi karena istri Nabi adalah turunnya ayat atau ayat rentetan ayat Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Itu ayat rentetannya adalah kepada yanisaan Nabi, kepada istri-istri Nabi. Maka istri Nabi termasuk ahli bait Nabi ini yang kedua. Istri Nabi adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat tentang Ummu Salamah yang bertanya waktu melihat Nabi menyelimuti empat orang Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah kemudian Sayyidina Ummu Salamah berkata dan aku ya Rasulullah Nabi mengatakan engkau dalam keadaan baik-baik sebagian dalam riwayat mengatakan insya Allah memang ada riwayat seolah-olah menolak si Ummu Salamah sebagai orang ahli bait itu riwayat dikatakan para ulama yang lebih jelas adalah ini yang mengatakan insya Allah atau anti ilal khair engkau dalam keadaan baik-baik atau kama kalau Rasul SAW yang jelas di ayat itu adalah berbicara tentang istri-istri Nabi ayat inna mayuridullah itu istri-istri Nabi maka termasuk ini yang sering dihadirkan orang yang anti kepada istri-istri Nabi naudzubillah membenci istri Nabi mengeluarkan istri Nabi dari ahli bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang semestinya masa asas ahli bait adalah istri malah dibuang dikeluarkan keanehan istri Nabi ahli bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam ashabul kisah adalah ahli bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu ditambah Bani Hashim dan Bani Muttalib yang ketiga Bani Hashim dan Bani Muttalib keturunan Bani Hashim sampai hari ini termasuk cucu-cucu baginda Nabi dari para habaib adalah ahli bait Nabi saw. alaihi wasallam yang tidak bisa kita keluarkan kita keluarkan dari ahli bait Nabi saw. alaihi wasallam karena mereka adalah termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib dan lebih dari itu dikhususkan dalam riwayat oleh Nabi saw. alaihi wasallam keturunan Sayyidat Fatimah Zahra di situ dari Sayyidina Hasan dan Husain waktu Sayyidina Nabi saw. alaihi wasallam mencium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain Nabi itu adalah orang yang sangat penuh kasih kepada anak-anak kecil biasa memeluk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin bahkan Nabi tidak sabar maknanya begitu cintanya suatu ketika melihat Sayyidina Husin main lalu dikejar dan begitulah hubungan yang sangat indah antara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dengan baginda Nabi bahkan sering sekali Sayyidina Husin itu kalau datang kepada Nabi begitu manjanya pernah duduk di tengkuknya baginda Nabi waktu sholat Nabi sangat sayang kepada cucunya sehingga Nabi memanjangkan sujudnya sampai para sahabat Nabi itu menegur kenapa kok lama-lama tapi yang melihat melihat pemandangan marroki rakibil markub alangkah indahnya yang menaiki dan yang dinaiki yang menaik, yang dinaiki adalah baginda Nabi yang menaiki adalah cucu tercinta melihat pemandangan itu tersenyum para sahabat Nabi dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah yang sering dicium bibirnya oleh baginda Nabi SAW pipi, dicium keningnya, dicium bibirnya, dicium badannya oleh baginda Nabi SAW baginda sangat sangat cinta kepada beliau makanya kejam sekali manusia yang rela membunuhnya sementara mereka mengaku umat Nabi Muhammad dan bukan ahli sunnah yang membunuh seperti yang difitnah, disebarkan fitnah-fitnah oleh kaum pembenci ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah tidak membunuh ahli sunnah mengajarkan kecintaan kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan suatu ketika Sayyidina Husin biasa narik datang kepada Nabi dan Nabi menyambut tangannya kakinya menginjak kaki Nabi kemudian kaki Sayyidina Husin naik ke lutut Nabi kemudian dibiarkan sampai ke perut Nabi kemudian naik ke dada Nabi lalu dijatuhkan dicium oleh baginda Nabi SAW itulah yang dipenggal oleh musuh-musuh Allah lalu Nabi berdoa Allahumma inni uhibbu Husaina Ya Allah sungguh aku mencintai Husin fa'ahibbahu maka cintailah Husin wa ahibba man ahabbahu dan cintailah orang yang mencintai Husin dalam riwayat wa dzurriyyatahu dan juga keturunannya sampai hari ini keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain baik ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nanti ada pendapat para ulama bahwasanya ahli bait ini kalau maqamud du'a kalau dalam keadaan doa itu makna ahli bait hendaknya kita perluas bukan terbatas kepada istri Nabi, istri-istri Nabi bukan terbatas kepada eh, ashabul kisah, bukan terbatas kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hendaknya kalau di dalam doa itu kita perluas ini yang keempat. Kita perluas untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman yang bertakwa adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ini masalah ahli bait. Wa ashabihi dan para sahabat Nabi at-tahirina. Eh, sahabat Nabi at-tahirina. Mereka yang bersih yang suci keberadaan mereka karena pernah bergaul berkumpul bersama baginda Nabi SAW ajmain semuanya sahabat harus kita cintai maka disebutkan likulli dinin asasun setiap agama ada asasnya wa asasul islami asas agama Islam adalah hubbu ahlil baiti wa hubbu ashabi rasulillahi asas agama ada dua di sini asas agama Islam cinta ahli bait Nabi Muhammad dan cinta sahabat Nabi Muhammad kalau salah satu pilarnya yang diruntuhkan maka runtuhlah Islam Begitulah musuh-musuh Allah ingin berusaha untuk meruntuhkan ini, pilar-pilar ini. Sesaat mencintai ahli bait Nabi tapi dengan cara membenci sahabat Nabi, runtuhlah Islam. Akhirnya belum Islam seperti itu. Atau mencintai sahabat Nabi tapi mereka membenci ahli bait Nabi, gagallah orang tersebut. Harus dua pilar ini tegak. Cinta ahli bait Nabi Muhammad dan cinta kepada sahabat sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapakah sahabat Nabi? sahabat Nabi adalah dengan tiga syarat disebut sahabat Nabi dengan tiga syarat yang pertama adalah orang yang hidup bersama Nabi waktu itu hidup bersama Nabi satu kemudian iman kepada Nabi waktu hidup hidupnya Nabi iman kepada Nabi waktu hidupnya Nabi dan mati dalam keadaan beriman ada tiga bertemu dengan Nabi yang kedua iman waktu hidupnya Nabi yang ketiga adalah mati dalam keadaan beriman bertemu dengan Nabi yang tidak beriman maka bukan sahabat Nabi Abu Jahal bukan sahabat Nabi atau bertemu dengan Nabi lalu beriman juga tapi setelah itu matinya tidak beriman murtad bukan sahabat Nabi atau hidup pada masa Nabi beriman mati dalam keadaan iman tapi tidak pernah bertemu Nabi tidak akan disebut sahabat Nabi seperti Uwais Al-Qarani Uwais Al-Qarani hidup pada zaman Nabi beriman kepada Nabi cinta Nabi iman kepada Nabi mati dalam keadaan iman tapi tidak sempat ketemu Nabi maka Uwais Al-Qarani tidak disebut sebagai sahabat Nabi saw. alaihi wasallam dan semua yang terjadi pada sahabat Nabi hendaknya kita tutup mulut kita apa yang terjadi dari para sahabat Nabi semacam peperangan, perang Jamal dan seterusnya, maka bacalah sejarah yang benar. Jangan membaca sejarah fitnah yang tambah menjadikan hati kita kotor. Mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan kesempatan untuk bertemu dengan baginda Nabi. Ada yang mendapatkan kesempatan bersentuhan kulitnya dengan Nabi, melihat Nabi, mendengar suara Nabi. Ini adalah keindahan yang luar biasa. Yang tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang setelah itu jadi keistimewaan subwah persahabatan dengan Nabi adalah keistimewaan dan Allah yang memilih dan mereka hidup pada masa yang terbaik khairul kurni karni thumal ladina yalunahum sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup bersamaku baru setelah itu thumal ladina yalunahum thumal ladina yalunahum kemudian generasi berikutnya generasi berikutnya amma ba'du ini fasul hitab amma ba'du biasa digunakan untuk memutus omongan dari yang sebelumnya untuk mulai omongan yang baru lagi faqad ruwiya disebutkan An Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah an Rasulillah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau berkata haqqul waladi ala walidihi ayyuhassin ismahu ayyuhassina ismahu haknya seorang anak atas bapaknya artinya kewajiban seorang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik Wahai para orang tua berikan nama anakmu nama yang baik, nama yang baik. Nama yang baik itu adalah nama yang ada hubungannya dengan hidup saat ini di dunia sekaligus ada hubungannya dengan hidup nanti di akhirat. Baik. Secara makna baik. Secara lafaz baik, secara makna juga baik. Dan maksud yang baik. Memberi nama itu adalah lafadznya harus baik. Maknanya baik, maksudnya baik maksudnya beri nama yang baik kalau ada seorang beri nama anaknya Uwais Al-Qarani Uwais karena teringat dengan Uwais tujuannya agar anakku seperti Uwais menjadi anak yang pecinta Nabi dan berbakti pada orang tua maka bagus beri nama Uwais atau beri anak nama anak namanya Salman ini nama yang bagus karena nama nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak cukup beri nama baik maknanya baik kemudian tujuannya memberi nama Salman itu apa agar anakku bisa menjadi Salman Al Farisi biarpun orang ajam akan tapi malah sampai begitu cintanya kepada Nabi sampai dianggap oleh Nabi seperti keluarganya Salman minna ahlil bait Salman termasuk seperti ahli bait begitu dekatnya dengan Nabi maka diberi nama Salman karena ingat sahabat namanya Salman Al-Farisi biarpun namanya bagus namanya Salman nama sahabat Nabi kalau yang diingat adalah misalnya tidak tahu Salman yang lain bukan Salman sahabat Nabi tapi Salman mungkin yang membawa kemaksiatan Salman wah ini salah nah ini hati-hati memberi nama itu di nama itu ada niat di situ kalau misalnya misalnya ini misal saya tidak tahu nama Salman kalau seandainya ada nama Salman itu ahli kefasikan misalnya terkenal misalnya dengan kalau misalnya adalah pemain film misalnya kalau film islami mulai dari pembuatannya ceritanya adalah film islami harus dihadirkan anggap saja misalnya ini sekedar misal ya saya tidak tahu sesungguhnya ada tenda kalau ada mohon maaf ini kalau ada orang kebetulan namanya Salman di sini misalnya ada Salman pemain film-filmnya kotor nggak baik tidak mendidik dan seterusnya terkenal di saat kita beri nama Salman kalau ingat orang itu berarti kita niat jelek untuk anak kita agar seperti orang itu na'udzubillah biarpun namanya sama tapi yang satu lagi ngasih nama Salman karena ingat Salman Al-Farisi perlu kita beri nama-nama langsung itu misalnya kita beri nama anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kenapa kau beri nama Abu Bakar As-Siddiq karena aku ingin anakku begitu dekat dengan Nabi ada maksud di balik itu semuanya beri nama ulama-ulama saya beri nama Nawawi kenapa saya ingin anak saya menjadi alim seperti Imam Nawawi Ghazali ingin menjadi seperti Imam Ghazali seperti itu ada niat di balik itu semuanya koreksi dirimu waktu memberi nama anak itu ingat siapa waktu itu ah waktu beri anak kita tuh ingat siapa itu niat itu niat sebab kalau sudah niatnya ingin menjadi anaknya seperti dia yang orang fasik ya diam-diam dididik anaknya menuju ke kefasikan karena dia bangga dengan nama itu ketenaran dan sebagainya baik Hasin Ismah beri nama yang bagus Hasin Murdi'ahu memberikan pengasuh yang menyusui yang baik dipilih dari orang yang sehat watak sehat baginda Nabi diantarkan kepada kampung Halimah Sa'diyah itu kampung orang yang lembut perangainya kampung yang lembut perangainya kampung yang sehat memilihkan yang menyusui kalau yang menyusui adalah wataknya keras dan sebagainya nanti akan nular kepada anak pilih ini kalau seandainya ibunya nggak sempat menyusui ya keterlaluan kalau punya punya istri tidak mau menyusui anaknya dikasih susu susu bohong promonya lebih bagus daripada susu ibu oh nggak ada yang bisa mengalahkan susu ibu maka kami himbau kepada siapapun agar tetap peduli kepada anaknya untuk berikan asi selagi masih bisa asi nggak ada yang bisa mengalahkan asi segala yang dibutuhkan anak ada di asi tersebut ada sebagian wanita yang ogah-ogahan nyusui anaknya. Kalah sama serigala. Serigala itu katanya jahat, tapi sama anaknya masih nyusui loh itu. Meong itu nyusui anaknya saya lihat tuh. Kok ada ibu hari ini tidak mau menyusui anaknya hanya alasan ingin menjaga body dan sebagainya. Mana kasih sayang? Mana kasih sayang? Semoga Allah mengampuni. dan secara medis Masya Allah minimal sampai 6 bulan 7 bulan itu adalah termasuk kekebalan bermacam-macam penyakit dan seterusnya menyusui wa yuhassin adabahu dan membenahi akhlaknya tata keramanya tata keramanya adab tata kerama ini penting jangan sampai tidaklah ini ini haknya seorang anak makanya kalau ada anak durhaka sama orang tuanya itu ada suatu ketika ada orang ngadep kepada Sayyidina Umar bin Khattab seorang bapak itu marah sama anaknya anaknya dibawa kepada Sayyidina Umar setelah dihadapkan ke Sayyidina Umar rupanya anaknya itu cerdas baik khalifah saya mau tanya kewajiban ayah kepada saya itu apa sih sebelum saya lahir Dijawab oleh Sayyidina Umar, yang pertama memilih ibu yang baik. Terus yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, yang ketiga adalah mengajari Al-Quran. Sang anak tersenyum dan berkata, Ya Khalifah, tiga-tiganya saya tidak dapat. Saya dipilihkan ibu asal perempuan tidak tahu di mana, bukan perempuan yang baik. Nama aku pun akan bukan nama yang baik, atau nah, Ji'ronah bersama namanya, nama yang tidak baik. Kemudian sampai hari ini pun saya tidak pernah diajari agama, tidak Al-Quran. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kamu yang salah, hei Bapak. Hei para yang muda-muda ini, kewajibanmu kepada anakmu adalah memilih ibunya yang baik. Temu di Facebook ambil nih model apa itu? Hah? Ibunya anak-anak diambil dari media sosial. Keluarga cerita keluarga yang baik yang benar. Sama. Pilihkan ayah anak-anakmu yang baik. Memilih bapak yang baik. Baik, kemudian di sini cuman di sini bicara tentang adab, riwayat dari riwayat adab. Biarpun riwayat ini ketika dikatakan oleh para muhaddisin hadisnya adalah dipertanyakan akan tapi eh, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Imannya ada riwayat cuman di situ ada yang mengkritisi hadis ini akan tapi secara makna adalah benar. Kita harus memilih nama yang baik mencari ah, yang nyusui yang baik dan mengajar adabnya Wan ibn sirin dari ibn sirin radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata kanu yata'lamun al-huda mereka mengajarkan huda ini adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama makna huda ini adalah as-suluk wal khuluk, akhlak mereka mengajarkan akhlak kama ya'lamunal ilma seperti belajar ilmu. Jadi mengajarkan akhlak ini tidak boleh kalah dengan mengajarkan ilmu. Kalau mengajarkan ilmu serius harus menghafal, dicermati, dipantau. Mengajar akhlak juga demikian. Begitu pentingnya akhlak. Karena kitab ini kitab akhlak. Wan Hasan Al Basri dari Sayyidina Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu qala beliau kata, "In kana rajulu jika seorang laki-laki itu seorang laki-laki yang hebat layah ruju saya akan keluar fi adabi nafsihi untuk mencari tata krama untuk dirinya belajar adab tata krama asinin tumma sinin bertahun-tahun belajar akhlak ilmu itu nanti ternyata bahkan mereka mendahulukan akhlak berapa tahun belajar akhlak adab tawadu tidak hubud dunia rindu kepada Allah ini adab dulu sebelum dikasih ilmu sehingga di saat mendapatkan ilmu ilmu yang manfaat tapi kalau ternyata akhlaknya belum dicari keburu dapat ilmu ilmunya menghantarkan dia untuk sombong naudzubillah akhlak ini nomor satu adab tata krama akhlak ini nomor satu sebelum menuntut ilmu adab qablal akhlak eh, adab qablal ilm al khalaq akhlak qablal ilm akhlak dulu sebelum ilmu bertahun-tahun menuntut akhlak mencari akhlak bahkan sebagian masyayikh tidak akan mengajarkan ilmu kepada para santrinya kecuali sudah terbukti akhlaknya ada ketawalduannya. sebab kalau tawadu ini tidak ada dikasih ilmu ternyata ilmu malah menjadikan dia semakin sombong bahkan sampai kadang setahun dua tahun sampai bahkan ada lima tahun ada yang sampai dua puluh tahun hanya belajar akhlak dulu baru setelah itu belajar ilmu Masya Allah Wan Sufyan ibn Uyainah daripada Sayyidina Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW wal mizanul akbar Rasulullah adalah timbangan terbesar maksudnya adalah tolak ukur kita tolak ukur kita adalah Rasulullah artinya wa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa haddihi haddihi la'alla sawab haddi tapi huda masih bisa haddihi Nabi itu ada sebagai tolak ukur segala sesuatu yang terjadi hendaknya dikembalikan kepada Nabi cara berjalan, cara bertutur kata dan seterusnya hendaknya dikembalikan kepada Nabi dalam akhlaknya, sejarah perjalanan Nabi dan cara bimbingan-bimbingan yang dibawa oleh Nabi saw itu sebagai sebagai sandaran kita di dalam melangkah. kalau sama sesuai dengan yang dibawa Nabi dari akhlak dan cara hidup fawwal hakku maka itulah kebenaran jadi ukuran adalah langkah kita adalah Nabi cara bertutur kata adalah ukurannya Nabi apapun yang terjadi pada bangsa manusia ini ukuran adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlak pun adalah ukurannya Nabi kalau sesuai dengan akhlak Nabi maka itu adalah kebenaran wa batilu dan yang berbeda adalah sebuah kebatilan Wan Hubaib bin Syuhbata Wan Hubaib Wan an Hubaib ibn Syahid dari Hubaib ibn Syahid qala beliau berkata li ibnihi kepada anaknya waktu nasihati santri belajar dengan otaknya nggak punya adab sama gurunya nggak bisa mendapatkan ilmu seenaknya sendiri lompat salah lompat sini berjalan dengan hawa nafsunya nggak bisa karena adabnya tidak dipakai fa inna dzalika sebab yang demikian itu ahabbu ilayya min kathiri binal hadithi lebih banyak lebih aku senangi kata ayahandanya Habib berkata kepada anaknya wahai anakku duduklah dengan para ulama dan belajarlah adab terlebih dahulu sebab belajar adab itu lebih aku senangi daripada kamu banyak menghafal hadis tapi adabnya enggak ada Faqala Ruwaim berkata Ruwaim radhiyallahu taala anhu ya bunayya beliau berkata kepada anaknya wahai anakku ij'al ilmaka milhan jadikan ilmumu itu seperti garam wa adabaka daqiqan dan akhlakmu itu adalah tepung coba kalau anda ingin buat adonan bakso kayak atau apa saja mana lebih banyak antara garam dengan tepungnya kalau banyak garamnya sakit anda saat itu ya ya tepung satu kilo garam dua sendok satu sendok gitu. jadi yang paling perlu diperbanyak adalah akhlak bukan ilmunya sekarang kebalikannya belajar ilmu menghafal jago nggak punya adab sama gurunya nggak punya adab sama kawannya nggak punya adab kepada Allah nggak punya adab kepada Rasulullah hanya mengandalkan kecerdasan ujian ujian ujian lulus kamu laut ranking satu halah apa itu nggak punya adab nggak berguna adab di sini adabmu sebagai tepung lalu ilmumu adalah garam dan adab itu sendiri akhlak itu sendiri adalah ilmu wakala Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu Ibnu Mubarak berkata nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi kami itu kalau suruh memilih nggak ada lagi pilihan kalau kamu di sini dapat akhlak tapi ilmu belum atau sebenarnya kamu banyak ilmu nggak ada akhlaknya maka aku milih yang ada akhlaknya sedikit akhlak lebih aku butuhkan daripada banyak ilmu sedikit akhlak lebih aku butuhkan akhlak itu lebih aku perlukan daripada ilmu kata Ibnu Mubarak Wakil li Imami syafi'i Ada yang berkata kepada imam syafi'i Yang bertanya kepada imam syafi'i Kaifa syahwatuka lil adabi Bagaimana semangatmu, kesenanganmu kepada adab dan tata kerama Wakala Imam Syafi'i menjawab Asma'ul bil harfi minhu Aku mendengar satu sekelumit Bil harfi itu sekelumit Minhu daripada adab Sekelumit adab yang aku dengar Fatawaddu a'dai anggota tubuhku menginginkan annalha asma'an tatana'amu amubi. sampai anggota tubuhku itu seolah-olah menginginkan punya telinga agar bisa mendengar jadi maksudnya apa? bagaimana kerinduan Imam Syafi'i kepada adab kerinduanku pada adab kerinduan yang enggak bisa dibandingkan artinya apa? kalau aku mendengar kebaikan akhlak kupingku dengar anggota tubuhku jadi ingin mengamalkannya jadi rindunya kepada akhlak sebelum ilmu adab nah, ini sekarang nuntut ilmu adab dan adanya itu adalah di di lembaga-lembaga agama pendidikan itu pun kalau kalau sudah ditinggalkan sudah nggak ada lagi ilmu setelah itu soal adab antara murid dengan guru guru kepada murid tidak beradab jadi dia harus beradab guru juga ada di sini tunggu hmm. anda yang mau jadi guru ada ilmunya di sini bukan saja murid yang beradab dengan guru guru pun harus beradab dengan murid ada aturannya kemudian wakilah lalu ditanya lahu kepada Imam Safi kaifa lahu bagaimana kamu mencari adab dan tata krama gimana kamu belajar adab wahai Syafi'i qala aku waktu mencari adab itu seperti tolabul mar'atil mudillati waladaha walaysalaha laha ghairuhu aku mencari akhlak itu seperti ibu yang kehilangan anaknya dan anaknya cuma satu-satunya anda punya anak satu-satu anak tersayang hilang anda cari bagaimana Puter sana puter sini cari sana cari sini begitulah Imam Syafi'i kalau mencari akhlak seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu dia mencari anaknya begitu Imam Syafi'i kalau mencari akhlak adab waqala ba'duhum sebagian ulama berkata at-tauhidu yujibul iman kalau orang bertawhid maka dia harus punya iman tauhid dan iman tidak bisa dipisahkan faman la iman lahu la tauhid lahu yang tidak punya iman maka tidak bertauhid secara sesungguhnya wal imanu dan orang yang beriman secara sesungguhnya yujibu syari'ata harus berpegang dengan syariat maka orang yang ngaku beriman tapi tidak berpegang syariat bohonglah dia faman la syari'ata lahu barang siapa yang nggak mau berpegang dengan syariat kan ada orang nggak mau syariat saya sudah sampai ke hakikat nggak butuh saya sholat terus saya sudah sholat sebelum sholat enak aja urusan sholat seharusnya urusan makan saja begitu sebelum makan sudah makan biar enak kita ada keluar duit sebelum tidur sebelum sudah tidur sebelum tidur sudah makan sebelum makan nah, ini urusan sholat sudah sholat aku sudah sholat sebelum sholat hebat nggak perlu sholat katanya sudah melewati syariat nggak bisa syariat harus orang yang tidak punya syariat tidak punya iman dan tidak punya tauhid bohong ngaku ahli tauhid katanya pakar akidah tapi tidak menjalankan syariat wa syariatu tujibul adaba kalau orang berpegang dengan syariat mau tidak mau dia pasti punya adab dan tata krama sebab adab itu adalah hakikat syariat Faman la adab lahu yang tidak belajar adab yang tidak punya adab la syari'ata lahu tidak punya syariat. Wala iman lahu enggak punya iman, wala tauhid lahu enggak punya tauhid. Kuncinya adalah adab. Segala ilmu yang akan kita cari ilmu akidah, ilmu fikih semuanya dasarnya adalah adab. Yang tidak punya adab biarpun belajar ilmu hebat, belajar gurunya Nabi Muhammad nggak bisa bener loh ya. Gurunya Nabi apalagi gurunya orang biasa gurunya wali kutub gurunya Nabi Muhammad yang nggak punya adab nggak bisa baik nggak bisa mendapatkan ilmu yang ngajar Nabi padahal Rasulullah siapakah dia Ustadz Abu Jahal itu Abu Jahal belajar dengan Nabi itu duduk dengan Nabi tapi nggak punya adab golil adab kurang ajar kepada Nabi nggak ada mahabbah kepada Nabi maka siapapun yang belajar dengan orang besar sekalipun tapi kalau tidak punya adab nggak akan dapat ilmu Fahadhi kulluha ini semua adalah nususun sorihatun nas-nas penjelasan-penjelasan yang sangat jelas wa aqwalun dan perkataan-perkataan muayyadatun binuril ilham diantaranya kan bukan hadis dari perkataan para ulama para ulama yang berbicara dengan nuril ilham dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala mufsihatun yang telah menjelaskan bi'ului makanatil adabi tentang tingginya pentingnya adab tentang pentingnya adab musarrihatan yang telah menjelaskan bi anna jami'al a'mali menjelaskan bahwasanya semua amal ad-diniyati yang sifatnya ada urusan dengan agama baik qalbiyatan kanat atau badaniyatan yang sifatnya kolbi hati di dalam hati atau badaniyah atau sifatnya badani kauliyatan atau fi'liyatan baik yang diucap atau yang dikerjakan la yu'tabaru tidak akan dianggap dari semua kerjaanmu syai'un minha dari sesuatu dari kerjaanmu itu illa ingkana kecuali pekerjaan yang engkau lakukan itu semua mahfufan diliputi dibungkus bil mahasanil bil mahasinil adabiyati dengan akhlak yang bagus Nabi membawa al-haq ke penjuru dunia tapi al-haq yang dibawa Nabi dibungkus dengan akhlak al-haq tidak dibungkus akhlak tidak akan bisa sampai maka al-haq dibungkus dengan akhlak adab amal kita sebanyak apapun jika tidak dibungkus dengan mahasinil adabiyah al-mahasinil adabiyah tidak dibungkus dengan adab yang bagus tidak akan diterima oleh Allah wal mahamid as-sifatiyah dan sifat-sifat yang terpuji wal makarim al-khuluqiyah akhlak-akhlak yang mulia semua daripada amal dohir batin tadi baik yang diucapkan atau yang dilakukan kalau tidak dibungkus dengan akhlak maka tidak akan ada artinya anna tahliyatal amali dan sesungguhnya tahliyatal amali menghiasi amal kita bil adabi dengan tata krama kalau Anda berbuat coba Anda memberi memberi itu kebaikan memberi bersedekah adalah kebaikan cuman kalau Anda memberi tidak pakai adab ini pak duit prok begitu kena mukanya jeder terus jatuhkan tidak pakai adab orang membutuhkan uang tersebut tapi tidak nyaman di hatinya tapi kita sudah memberi dengan adab. assalamualaikum mohon maaf ini ala kadarnya semoga bermanfaat minta maaf ngasih minta maaf ini hebat bener nih orang So, amal dihiasi dengan adab ajilan saat ini alamatu qabulihi ajilan ajilan sekarang kalau anda berbuat dengan adab saat ini itu tanda ke depan akan diterima oleh Allah tandanya amal itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wabi annal adaba dan dari riwayat-riwayat tersebut dijelaskan annal adaba sesungguhnya adab itu kama tahtaju ilahil muta'allimu seperti dibutuhkan oleh muta'allim penuntut ilmu atau murid fi ahwali ta'allumihi saat menuntut ilmu yatawaqqafu alaihi muallimu maka membutuhkan kepada adab tersebut juga siapa al seorang ustaz fi maqamati ta'limihi di saat mereka mengajar murid-muridnya jadi jangan sampai merasa jadi ustaz nggak perlu beradab lagi oh tidak seperti halnya murid memerlukan adab maka guru pun memerlukan adab walamma dan tatkala balagat rubatul adab ila hadhil martabati lah karena yang namanya adab itu begitu tingginya martabatnya kepentingannya itu sangat luar biasa perlunya kita kepada adab itu sangat-sangat mendesak ilah hadhil martabati sampai derajat seperti itu ngalahkan menurut ilmu adab dulu wa kadan madariku mufassalatihi khafiyatun dan untuk memahaminya pun juga pelik khafiyah itu sembunyi jadi akhlak itu bukan sekedar kalimat yang diucap contoh saja berbakti pada orang tua itu kan adab nggak cukup dihafal hukum oh, berbakti pada orang tua kalau dites semuanya ngerti wajib dites semuanya berbakti pada orang tua wajib memutus tali persaudaraan hukumnya haram dites semuanya ujian dapat 100 tapi ada yang jahat sama ibunya ada yang tidak aku tidak tegur sama sama saudaranya jadi pelik dia maka dari itu da'ani kata Syekh Hashim Ash'ari maka telah mengajakku telah menjadikan aku maraitu apa yang aku lihat min ihtiyaji talabati ilaihi kebutuhan para santri kepada ilmu akhlak tersebut setelah aku lihat ini para santri ini sangat butuh kepada akhlak tersebut wa asura tikrari tawqifi ma'alaihi dan susah untuk menjadikan orang itu menghadap akhlak akhlak itu adalah belajar akhlak itu orang tidak tidak banyak senang belajar akhlak tidak banyak senang tapi merasakan akhlak senang Oh, orang dikit-dikit belajar jangan sombong, jangan begini, harus patuh santri aja nggak ada gerah loh begitu. Protes sama gue, ah, repot. Susah. Merontak. Sudah tentrem dapat informasi, merontak. Biarpun belum diucapkan tapi sudah ada gula di hatinya, banyak tanda tanya. Eh, seudon akhirnya asura takraru tawqifihim susah untuk menghentikan mereka penuntut ilmu kepada akhlak itu susah nggak gampang maka aku telah terpanggil ila jam'i hadhi risalati untuk mengumpulkan risalah kecil ini tadhkiratan linafsi sebagai peringatan untuk diriku sendiri walil qasirina bagi orang-orang yang ya kuranglah tawaduknya beliau orang-orang yang kurang akhlak ya Sirina, min izin si orang seperti saya maksudnya kata Syekh Hasim Ash'ari aku menulis ini ya pertama untuk diriku sendiri agar aku juga belajar adab dan akhlak dan untuk orang-orang yang ya seperti aku seperti beliau beliau menganggap Sirin orang yang masih tedor akhlaknya waduh kalau beliau masih merasa kurang sadar akhlaknya kita merasa apa merasa nggak punya akhlak seharusnya wasamai itu dan aku beri nama kitab tersebut adabal alimi tata kerama seorang alim wal muta'allimi dan para penuntut ilmu seorang alim seorang ustad wal muta'allimi dan penuntut ilmu nafa'al nafa'allahu biha semoga Allah menjadikan risalah tersebut bermanfaat fil hayati di dalam kehidupan wa ba'dal mamati dan setelah mati nanti innahu waliyul hasanati dan Allah lah yang maha memberi kebaikan kepada siapapun dari hamba-hambanya Allah yang membalas segala kebaikan Allah yang akan memberi kepada hamba yang berbuat baik balasan kebaikan wallahu a'lam bissawab insyaallah pertemuan yang akan datang masuk al-babul awal ini inilah kitabnya Syekh Hashim bin Ash'ari Syekh Hashim Ash'ari wallahu a'lam bissawab baik syukron kathiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Selanjutnya bila kita masuki sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami boleh dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Adakah solusi seorang anak yang terlahir dengan tidak mendapatkan tiga hak dari seorang ayahnya? Apakah kita harus tetap menyalahkan kedua orang tuanya atau ada kewajiban seorang anak terhadap ayahnya yang sudah salah membesarkannya? syukran terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat wabarakatuh dalam memberikan solusi itu beda cara pandang gini loh ya tadi kita bicara kepada para orang tua maka di saat bicara kepada orang tua bunyinya begitu hei para orang tua kewajibanmu kepada anakmu itu seperti ini. bukan untuk anak itu itu untuk orang tua Hei para orang tua hendaknya engkau melaksanakan kewajibanmu nih. Memberi nama yang baik, memberi ilmu, kenalkan Allah dan seterusnya. Itu adalah kewajibanmu sebagai orang tua. Ini bukan untuk anak. Ada Adapun kewajiban anak beda lagi. Apa kewajiban anak berbakti pada orang tua? Jelek, baik, buruk adalah orang tuamu. Ini babnya beda. Jangan nasihat orang tua untuk anak. Akhirnya nasihat orang tua untuk anak akhirnya bapak saya begitu makanya saya tidak perlu berbakti pada bapak saya salah itu memahami makna ini jadi kalau kita nasihati bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah, ya orang kaya kan? Kan begitu. Hei orang fakir, sedekahlah kau agak. Ini ngomong apa? Ini lantur nih. Hah? Kan ada babnya beda-beda. Jadi itu nasihat tadi untuk orang tua. Hendaknya Anda sebagai orang tua harus seperti itu. Tapi di saat Anda menjadi anak itu bukan bukan untuk Anda itu saat itu. Ya nasihat untuk anda dong. Allah sudah menentukan bahasanya kita harus berbakti baik pada orang tua kita berbakti pada orang tua baik buruk adalah orang tua orang tua adalah salah satu hamba Allah yang dekat dengan kita yang kita tidak bisa memilih kalau suami atau istri masih bisa memilih kawan bisa memilih tapi kalau bapak ya itu bapakmu siapapun dia tetap menjadi pintu surga dia itu ibumu siapapun beliau adalah tetap pintu surga Cuman ada bentuknya pintu surganya baik, bapak ibunya soleha, soleh soleha, masya Allah. Mudah bagi anak tersebut untuk berbakti. Akan tapi kadang menemukan bapaknya, masya Allah, naudzubillah. Bagaimana anda tetap menjadi wani orang anak ahli surga? Bagaimana caranya? Ya kalau orang tuanya pemabuk, ya jangan dikasih minuman keras, ya diupayakan bagaimana berhenti mabuk. Kalau orang tuanya berzina, bagaimana berhenti berzina? Tidak boleh kita ikut-ikutan jadi sebagai seorang anak tetap berbakti cuman baktinya anak ini be, baktinya anak ini berbeda-beda antara anak dengan anak yang lain yang punya anak yang punya bapak baik ya tentu dengan kebaikan ayahnya inilah dia bisa berbakti yaitu dengan menjadikan orang tuanya semakin baik tapi kalau menemukan bapaknya penjudi dan sebagainya gimana baktinya seorang anak kepada bapak yang penjudi nggak peduli sama dia sorgamu ada tetap orang tua caranya apa biar biarkan orang tuamu tidak peduli denganmu tapi engkau harus peduli dengannya kau beli surga dengan itu semuanya kau ambil surga dengan kepatuh, dengan ber, mengabdi kepada orang tua tapi orang tua tidak pernah kasih duit kepada saya tapi tetap orang tuamu baik buruk orang tuamu tapi saya susah semakin besar tantanganmu semakin gede pahalamu sudah saya kasih gak terima kasih terima kasihmu terima kasih dari Allah bukan dari manusia nanti ada imbalan tapi nggak ada tapi sudah selesai orang tua mau apa lagi sampai seorang wanita ada manu orang tua gila naudzubillah suatu ketika ada seorang wanita yang subhanallah orang tua itu malah yang merusak anaknya seorang anak gadis Akhirnya anak gadis ini karena anak baik sebetulnya sampai dirusak oleh ayahnya bagaimana berbakti saya kepada orang tua saya. Saya sampaikan, berbaktimu kepada orang tuamu yang pertama engkau tidak boleh berduaan dengan orang tuamu. Agar mereka agar dia tidak melakukan kebusukan kepada anak lagi. Berbaktimu kepada orang tua adalah yang pertama kamu tidak boleh dekat dengan orang tuamu di saat berduaan. Tidak ada orang lain, nggak boleh supaya orang tuamu tidak terjerumus lagi dalam kehinaan satu yang kedua bagaimana yang kedua adalah bagaimana orang tuamu bisa berhenti kenapa kok sampai seperti itu apakah waktu itu tidak ada, tidak ada istri dan sebagainya dan pikirkan untuk yang halal kemudian yang lainnya apa engkau tidak duduk dengan orang tua dan masalah tapi makannya tetap selagi engkau punya kirimi uang dan sebagainya nggak ada alasan menjadi menjadikan musuh orang tua tidak ada alasan tapi menjauhkan dari kemaksiatan dan kehinaan itulah tugas seorang anak bekti seorang anak kepada orang tua yang ahli maksiat bukan mencaci, bukan mengolok, bukan menyelamatkan itulah bekti kita artinya apa yang dibutuhkan itu loh sederhana bahasanya apa yang dibutuhkan orang tuamu secara syar'i tentunya orang tua butuh makan cukupi makannya orang tua butuh akhlak ajari akhlak orang tuaku butuh ilmu ajari ilmu itulah berbakti pada orang tua wallahu a'lam bissawab dari jamaah ibu-ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Eh, bagaimana adab dan tata keramanya seorang murid jika seorang guru pernah menjanjikan membahas suatu ilmu membahas suatu ilmu terus cuman ternyata ilmu itu nggak nggak di nggak dibahas seorang murid itu e, eh, berhusnudon aja pada gurunya apa menanyakan gurunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan mungkin ada seorang ustadz pernah menjanjikan akan bahas sebuah permasalahan ya tinggal diingatkan saja Wong permasalahan di dunia banyak banget kok muridnya macam-macam ya ini bisa saja lupa seorang guru maka alangkah baiknya mungkin itu sangat penting atau kebetulan anda sangat memerlukan hal tersebut maka sampaikan pada guru ya guru kenapa ini kok belum bahas wong saya ada kadang-kadang membaca hadis kelewat karena batasnya salah nah, ini biasa masa dibiarkan saya tinggal diingatkan saja misalnya oh kelewat kita sudah menjanjikan membahas banyak yang saya janjikan tidak tak berikan kenapa janjinya belum saya penuhi permasalahan baru lagi sudah muncul lupa lagi saya tinggal diingatkan saja barangkali itu hal yang sangat penting karena biasanya kalau seorang guru sudah menjanjikan itu sebenarnya sangat penting cuman karena begitu banyaknya permasalahan saya nggak lupa sangat senang tentunya di saat diingatkan sangat senang karena sudah menjanjikan berarti sudah punya beliau sudah punya ingin disampaikan cuman ya lupa namanya lupa Oh kita baca ayat Al-Quran dan ngelompat juga ada kok. Kan berapa kali kita juga ngelompat. Karena saya kira lembarannya kelewatan. Oh ngelompat. nih baca. Biasa. Jadi diingatkan. Tentunya mengingatkan adalah hal yang wajar. Mengingatkan gurunya kelewat. Bahkan salah baca sekalipun tidak ada masalah mengingatkan. Mengingatkan kepada yang lebih bagus itu adalah hal yang sangat baik. Tetap dengan adab dan tata krama. Tanpa harus ada cacian Mungkin dengan tanya apakah kalau kalau ada kalau sahabat Nabi melihat Nabi melakukan sebuah sesuatu yang berbeda tidak langsung ya Rasulullah kau salah tidak. Aku surat salati au nasita ya Rasulullah. Ini solat kok jadi dua rakaat, solat duhur kok jadi dua rakaat. Apakah dikosor atau kamu lupa? Ini paling tidak nanya, ya guru, guru pernah menjanjikan apa memang sengaja tidak dibahas atau lupa gitu nah ini pakai kalimat yang sengaja tidak dibahas atau lupa selesai tidak usah ngomong wah ini janji-janji tok lah ini sudah nggak benar eh, bohong nah, ini, ini sudah nggak punya adab baik semoga Allah berikan kepada kita adab kepada guru-guru kita Allah alam bisawab cukup ya waktu baik majelis Ramadan halaqah fajar kita belajar fikih ringan fikih sangat dasar dalam tempo singkat di bulan Ramadan Safinatun Najah targetnya selesai itu nanti Safinah sudahlah kita jadi Ustadz Safinah saja jadi murid Safinah tapi faham daripada murid minhaj tapi tidak ngerti nanti ya murid Fatul Mu'in tapi nggak faham ya kita kita kelas Safinah saja yang ringan-ringan tapi nanti penjabarannya akan kita ambil dari sana sini Zawiyah duha adalah akidah. Sama akidahnya pun akidahnya orang awam yang kami hadirkan akidatul awam. Kita belum sampai al-mungkit minadzolalnya Imam Ghazali. Belum yang lainnya. Kita pakai akidatul awam. Sederhana tapi itulah poin-poin penting yang harus diketahui. Madrasah Ramadan kita baca kitab Adabul Alim al Muta'alimnya Syekh Hashim Ash'ari tafsir dan hadis tetap berjalan seperti biasa Adbun malam spesial dengan santri besar kita mengkaji fikih muamalah fikih transaksi jual beli dan seterusnya ini saja kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan malam itikaf 10 akhir Ramadan nanti 10 akhir Ramadan di Masjid Taqwa setelah jam 1 jam 12 siang malam di Masjid Raya mustaqim Masjid Umar dan Masjid Al-Bahjah Buyut. Pendaftaran santri tafakuh dibuka hingga 7 Syawal. Sekaligus ujian nanti setelah 7 Syawal. Santri tafakuh. Santri tahfid dibuka hingga tanggal 15 Ramadan. Dan juga seperti yang pernah kami sampaikan, yang semula SMA sudah ditutup, dibuka lagi karena ada kelas satu untuk satu kelas saja untuk anak putra putri sudah full dan putra sebetulnya semula ini sehingga putra ada dibuka satu kelas lagi tinggal beberapa kursi bagi yang mendaftarkan anaknya di SMA ini saja mari kita tutup dengan doa jangan lupa doa doakan para pejuang-pejuang ini pembangunan terus di belakang ada berapa pembangunan dapur kamar mandi di belakang bangunan di kiri ini kemudian bangunan besar di kanan kita ini perlu perlu doa kalau doa dikabulkan apa yang kurang setelah itu ya Allah kirimkan ahli surga ahli surga ahli surga ahli surga gitu aja kalau ternyata anda datang dengan uang berarti anda ahli surganya nah, ini doain ahli surga ahli surga ahli surga udah baik bismillah Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami adab dan tata krama di dalam kami menuntut ilmu atau di saat kami mengajar. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah dan mudahkan kami untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya Allah Berbaiklah akhlak kami Berbaikilah akhlak kami Bersihkan hati kami dari kebencian Bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama Bersihkan hati kami dari kesombongan Bersihkan hati kami dari ria Bersihkan hati kami dari hubbud dunia, Bersihkan hati kami dari hubbul jah syaraf Ya Allah jadi ganti dengan kasih sayang dan cinta Ya, ganti dengan kerinduan kepada akhirat ya Allah. Ganti dengan kecintaan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Saat ini ya Allah, kami pandang mereka dengan hati kami ya Allah keluarga kami jadikan mereka keluarga ahli surga ya Allah berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah anak-anak kami jaga mereka ya Allah anak-anak kami dimanapun mereka berada jaga mereka ya Allah lindungi ya Allah lindungi akhlak mereka lindungi iman mereka jaga jasad mereka ya Allah dan semua yang belajar di sini para santri ya Allah pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah Jadikan mereka adalah jalan-jalan ahli surgamu ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Ilmu apapun yang mereka ambil jadikan itu ilmu yang menghantarkan mereka ke surgamu ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk berbakti pada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami kelak anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami dengan benar. Dan jadikan kami guru yang bisa mendidik santri-santri kami dengan benar. Dan jadikan kami adalah murid yang bisa berbakti pada guru kami ya Allah. Kami mohon Tuhan jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah siapapun yang mendengar suara ini yang melihat ya Allah melihat eh, dan yang menyaksikan acara ini atau yang hadir di tempat ini ya Allah atau yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada kami mohon jauhkan kami semua dari sebab kehinaan ya Allah bencikan kami kepada segala kemaksiatan ya Allah kami takut dengan dosa kami takut dengan dosa ya Allah kami takut dosa yang kami lakukan akan kami bawa ke alam barzah kami mohon ya Allah jauhkan kami dari segala dosa dan dosa yang telah kami lakukan ampuni kami ampuni kami ampuni kami ya Allah Ampuni kami ya Allah dan tutup aib kami Ya Allah yang sempit rizki lapangkan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 فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو العفاف فاعف عنا يا كريم استقبلنا بركة الفاتحة Masih mohon maaf untuk selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Demikianlah majlis pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu.